Sekarang kita pada halaman 105. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, soal yang terakhir. Qala al-jami' afallahu ta'ala anhu Soalun Jami' adalah yang mengumpulkan syarah ini. Siapa namanya? Aitana pergi ah mana? Dulu. Nah, Siapa yang mengumpulkan? misbah kalamil bayhaki ya syekh. Pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan oleh sebagian talib yang hadir dalam majelis itu. Isi pertanyaannya, binisba likala kalamil ya syekh keterkaitannya dengan kalamnya Bayaki, wa syekh bagaimana? yakni al bayaki memiliki kalam yang di situ ada iskal bagi para talabah bagi para hadirin yang menghadiri majelis beliau Perhatikan. Kalam yang mana? Siapa yang tahu? Kalam yang mana? Tolong dilihat. Balik kalam yang mana? Ayah Musin. Pak Musin. Nah. Perhatikan halaman 103. Itu di pertengahan halaman itu. Qala al-Bayaki Daba ba'du ahli nazar ila anna al-yad sifatun leisat jarihatan sebagian ahlu nazar memiliki mazhab atau memiliki pemahaman atau pendapat bahwasanya ayat makna ayat yang terkandung dalam ayat dalam bab ini dan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam beberapa nomor hadis ini ya kan berapa hadis ada satu di sepanjang ini yang pertama Ya kan Terus Dua, tiga, empat Nah. Sebagian al-nazar memiliki pendapat bahwasanya tangan yang dikandung dalam hadis-hadis itu dan ayat yang dibawakan Imam Bukhari lima kolak tu biadaya. Sebab mereka berpendapat bahwasanya tangan adalah sifat yang ia bukan jariha, bukan anggota badan. Wa kullu maudi'in ja'a dzikruha fil kitab dan setiap tempat datang penyebutan yad dalam Al-Qur'an atau sunnah sahihah fal muradu maka yang dimaksud dengan yad tersebut ta'alluquha bil kain al madhkur ma'aha. Kaitannya dengan yang wujud yang tersebut dengan lafaz yang tersebut. tatayyi melipat, wal akhdi mengambil, wal qabdi menggenggam, wal pasti membentangkan, wal qabul menerima, wasuh apa? Apa? Pelit? Hmm? menahan pelit wal infak menafkahkan wa itu dan yang lainnya ta'alluqu sifati bimuqtadaha min ghairi mumasatin kaitannya sifat dengan tuntutan yang terkait dengan lafadznya tadi tanpa harus adanya sentuh menyentuh antara tangan dengan yang dengan yang dikaitkan dengan tersebut seperti menggenggam mengambil meng, lipat dan yang semisalnya. Walaysa bidzalika tasbihun bihalin. Dan amal tersebut tidak ada sama sekali penyerupaan. Wadaba akharun dan yang lain berpendapat. Selain tadi yang disebutkan di atas Badalun Nazar, berpendapat bahwasanya ah, berpendapat tentang takwilnya makna tangan tadi bima yaliku bihi dengan apa yang layak dengan pentakwilan tersebut. Habis nukilan dari kalamnya Al-Baihaqi. Di sini Al-Imam Baihaqi memiliki sisi kegoncangan dalam menanggapi sifat yang terkait dengan apa seperti tangan dan yang semisalnya wajah dan semisal yang mengesankan itu akan serupa dengan makhluk Di kalam yang baik tadi kalam yang tidak memiliki penegasan sama sekali. Ya kan? Dengan bukti wadzaba akhurun ila ta'wil dzalika bima yaliku bihi dan yang lain berpendapat selain ba'dul nadhar. Berpendapat kepada pentakwilan lafaz ya tadi dengan apa yang layak dengannya. Maka di sini pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian murid beliau Syekh bin Bas kepada Syekh bin Bas Benisbah li kalamil bayhaqi. Ya Syekh, yani kaifah. Bagaimana? Keterkaitan masalah ini dengan kalamnya bahagi, bagaimana ya Syekh? Bagaimana tauji? Bagaimana pengarahan yang tepat? Jawaban Syekh, fihi nador. Bayaki tadi ketika berbicara yang tadi panjang kita bacakan, ada dua mazhab yang beliau nukilkan tanpa adanya perocehan tanpa adanya tarjih mana yang roce, mana yang kuat, maka disebut fihi nador. Ada sisi nador, ya ini nggak langsung diterima. Kalam yang tidak langsung diterima terkait dengan benar yang diucapkannya tidak. Kenapa? Karena al asharium. As'ariyun. Nah, karena al bayaki adalah seorang yang memahami terkait dengan sifat-sifat Allah dengan pemahaman As'ari. Yakni Abul Hasan Al-As'ari rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki tiga marhalah, tiga tingkatan, tiga jenjang dalam masalah ini. Jenjang yang terakhir, ini jenjangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya memiliki pemahaman Iktizal dan yang lainnya dari kalangan Ahlul Bidah. Dan yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Abdul Hasan ini adalah jenjang yang pertama dan yang kedua semenjak beliau belum bertobat dari kalamnya Alul Bida. Dan Al-Bayaki kecantol dalam perkara ini dalam pemahamannya Abdul Hasan Al-As'ari rahimahullah taala. Perhatikan, Maka perkataan Syekh bin Bas Al-Bayaki As'ariyun dijelaskan oleh beliau indahu tasahulun fi hadil masail. Beliau memiliki tasahul. Tasahul itu adalah maksudnya apa? Ada sisi pemahaman yang tidak konsis dengan pemahamannya al-sunnah dalam masalah-masalah ini. Ya, ini dalam masalah asma wa sifat. Lihat nomor tiga catatan kaki di bawah. Fil asal al masmu. Fil asli al masmu yakni yang kita dengar di kaset yang kaset rekaman untuk sarah ini terucap fil fil masail hadihi kemudian dibenahi dibenahi oleh muridnya beliau dengan pembenahan fi hadil masail dalam masalah-masalah ini Ditegaskan lagi. huwa as'ari. Fibat sifat. Yani al-bayaki adalah as'ari dalam sebagian sifat. Mungkin dari antum kebanyakan dari antum mungkin tidak pernah mendengar siapa Imam Bayaki. Adapun bagi para talaba penurut ilmu yang mengikuti jejaknya Ahlussunnah awal Jamaah dalam asma wa sifat mereka semuanya mengenal siapa? Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Yakni As'ariyun fi ba'dis sifat. Ini sudah terkenal. Cuma, ya kan? Bukan semua para salafiyin mending pernah mendengarkan ataupun mengetahui perkara ini. Maka nah, kalau itu, ya kan, melalui majelis kita ini, ini sebagai penekanan supaya perkara ini dipahami bahwasanya al bayaki rahmatullah termasuk dari kalangan ahlul ilm dari kalangan ulama yang terpeleset dalam permasalahan ini sehingga dalam sebagian sifat mengikuti pemahaman as'ari yakni takwil. Mafhum? Beliau yang membagi memiliki kitab Asma wa Sifat, memiliki kitab tapi kitab tersebut enggak murni sebagaimana kitab-kitabnya Abdul Qayyim, Bertemia, dan yang lainnya dari kalangan al yang murni dalam perkara ini. Yakni murni lurus. Ya kan? Adapun beliau membagi adalah ada sisi terperasa dalam sebagian permasalahan. Maka dikatakan Fibat disibat dalam sebagian sifat-sifat. As'ariyun, yakni memiliki pemahaman Abul ah, Hasan Al-As'ari tatkala belum bertobat dari pemahaman ahlul bidah. Ya kan? Maka dikatakan mahwa fi kulli syai. Mahwa fi kulli syai tidak dalam segala sesuatu tentang asariannya Al-Baihaqi. Lakin lahu musyarakatun tapi walaupun tidak segala sesuatu, bukan dalam semua permasalahan dia terpleset dalam pemahaman asaria tapi lahu kan? tapi memiliki musaroka mereka apa? Andil. Memiliki andil dalam pemahaman asaria yakni mentakwil sebagian sifat. Mahfum? Dari sini kita harus tahu ketika kita melewati kitabnya Imam Bayhaqi, maka di sana kita nggak akan heran lagi ketika mendapati dalam sebagian permasalahan dia terpeleset dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Asma wa sifat sebagaimana tadi yang telah kita dengar sendiri. Ya kan? Dalam kalam yang disebutkan di sini wakala lebagi zaba baqi dzaba ba'dul al-nadhr akhirih. Di sini ada sisi kegoncangan yang kurang tegas dalam menanggapi masalah sifat Allah terkait dalam masalah tangan. Adapun al sunnah seperti Imam Bukhari dan yang lainnya gamblang. Ya kan? Apalagi penjelasan yang dibawakan oleh Alif al Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya perkara yang sangat gamblang dalam menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah pembahasan asma wa sifat ini adalah alul ilm dari setelah Imam Ibnu Qayyim nggak akan bisa lepas dari nukilan kalamnya beliau. Dalam seperti qasidah nuniyah. Dalam istimewa juyus Islamiyah. Ala Ghazwi Al-Jahmiyah wal muattila Dalam Sawaikar Mursalah. Ya kan? <clears throat> Dan yang lainnya. Ini banyak sekali. Terkhusus lagi kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini disisihkan secara khusus ada dua jilid Asma wa Sifat Walaupun tergantung dalam majmu'ul fatawa. Tapi juga disisikan oleh sebagian alul ilm. disini tersendiri. Dicetak tersendiri. Apa? Nah. Jadi di sini saya bin Bas rahimahullah taala menjelaskan kepada kita terkait dengan kalamnya Bayaki bahwasanya beliau juga termasuk apa termasuk terpeleset dalam pemahaman Asy'ariyah dalam masalah masalah ini walaupun sebagiannya. Tapi memiliki musyarakah, memiliki apaan? Andil. Lakin lahu, lahu musyarakah. Memiliki andil dalam menyebarkan pemahaman as'ariyah. Adapun di negeri kita ini ya ikhwa, antum perlu ketahui dan ini tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Kenapa? Karena ahlu nggak boleh dibodoh-bodoh orang dan jangan mau dibodoh-bodoh orang di Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah, Jahamiyah ini menyebar di beberapa pesantren, bahkan mayoritas pesantren yang ada di negeri ini. Mereka-mereka yang belajar ilmu agama, kebanyakan mereka kita bilang seperti itu. Pemahaman As'ariyah. Ta'wil. Dan itu pemahamannya ahlul bidah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian mereka benar-benar antipati dengan menetapkan Allah berada di atas aras. Berkali-kali anak nukilkan kepada sebagian antum yang pernah menghadiri di majelis ini atau sebelumnya. Ketika kita masih dulu di Jawa Barat, berkali-kali kita pernah jumpa seorang dosen. Ya kan? Di situ di warung sate depan kapol depan polsek itu. pantai pantai di situ sama seorang dosen dari kalangan organisasi Muhammadiyah. Ketika kita bicara masalah Allah berada di atas arus, dia nggak terima. Ya kan? Dia dosen dia. Waktu itu saya bilang sama polisi, sekarang kalau ada dua orang pak, satu yang mengatakan Allah berada di atas, satu yang mengatakan Allah di mana di mana mana yang benar, ya, yang di atas toh. Itu polisinya. Itu polisi. Tapi dosen ini nggak terima. Jangan lagi dikatakan pada yang lain. Nah, untung ya kan, kamu ngomong sama saya iya. katanya. Saya bisa menepis kalau yang lain bisa tersesatkan katanya. Nah, enggak terima. Iya. Jadi kita enggak itu, Kita tetapkan bahwasanya berada di atas harus. Padahal polisi yang enggak pernah belajar agama, ya kan? Ya mungkin setiap Senin mungkin upacara saja dia malah menetapkan Allah berada di atas arus. <clears throat> Apa itu? Jadi dia tidak terima. Jadi musibah. Kalau ada orang yang mengatakan Allah berdasarkan kasar, nama musibah. Ojo kondo kondo bom. Menang lagi. Ya kan. Ini kondo aku tak masalah, aku ngerti. Ini aku salah. Nah, <laughs> Ayo perhatikan. Nah saya sumpah dua kali sama orang itu. Pertama di Solo Korosi itu, kedua di Paciran. Sampai dia nantang, besok mampir ke rumah saya ya katanya. Maunya ngajak debat. Ya ini Saya nggak tahu apa ini. Demikian juga masalah mana la ilaha illallah. Ada dulu anak Madura, kuliah di Patiran situ, ya kan? Di Muhammadiyah. Ketika bincang-bincang mau mengajak menghidupkan apa kajian Ramadan. Saya saya diantaranya yang dicalonkan untuk pembicara di bulan Ramadan. Ya kan? Waktu saya tanya, Materi yang kita jelaskan apa katanya? Masalah tauhid. Saya tanya waktu itu. Kalau masalah kalau masalah tauhid selama ini untuk pelajari apa? Ya. falsafat tauhid katanya. Falsafat tauhid. Seperti itu. Jadi nggak mengenal tentang makna yang benar tentang kalimat la ilaha illallah akhirnya nggak jadi. Karena kita sudah pantas-pantas sebelumnya akhirnya sudah nggak jadi lagi dilanjutkan saya sebagai pembicara satu di antara para pembicara di kajian bulan Ramadan. Nah, seperti itu ya, Pak. Dulu juga pernah di Madura. Ya kan? Pesantren tabik camplung. Apa tabik, Pak? Tabik. Ini, Bangil, persis. Tabik camplung sana. Demikian. Akhirnya apa? Sebar isu macam-macam, ya kan? Yang nggak punya adab, yang nggak punya akhlak, Ya itu semuanya. Sehari itu sudah. Sebar. Kenapa? Karena kita bantah-bantah dalam masalah akidah. Bahkan pernah kita ketemu sama satu dantara ustadz yang ada di Persis sana. Namanya Ustadz Hud Abdullah. Dan meninggal rahimahullah. Ya kan? Nggak terima tentang komentarnya seorang Rabi terkait dalam masalah apa Said Kutub. Dalam masalah akidah. Akhirnya gini saya udah Pak, sekarang gini Ustaz, kan ada kitabnya, ada rujukannya. Gimana kalau kita buktikan? Kita tengok dalam kitab Bilal Alam itu. Rasul Al-Quran. Sekarang kalau ada benar, gimana? Ustaz sudah terima. Kalau gitu saja, semua ulama juga punya kesalahan. Ya, udah. Akhirnya saya benar-benar saya buktikan, saya tengok ke maktabahnya mereka. Waktu ada di pondok apa di pesantren Putri. Nah, sana ada dalam juz 24 sama 25. Dalam tafsir itu, ya kan? Ar-Rahman al-Istawa. Ya. Dia mengatakan bahwa istawa dan maknanya apa? Kinayatun anil haibinah. Ya kan? Apa mana haibinah? Ke kekuasaan. Istawa itu adalah kinayah, kata sindiran, kata kiasan dari kekuasaan, bukan istiwa yang sebenarnya. Dan ini banyak dari kalamnya Said Kutub. Ya kan? Banyak sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi karena seorang itu sudah namanya mutahazzib, ya kan? maka menjadi buta nah, kan buta hati walaupun melek mata nih nah itu perhatikan jadi pemahaman-pemahaman hal seperti ini seperti as'ariyah yang ada di negeri kita ini menyebar di mana-mana maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah jangan mau dibodoh-bodoh orang. nah, kan? Kalau kita cuma terkesan atau terkagumkan dengan gelar yang dibawa oleh seorang dokter semisalnya dan semisalnya kita akan tersasar kadang-kadang nggak terasa maka kembali kepada kitabnya alulim seperti alimam Bukhari dan yang semisalnya seolah dalam hal ini ada apa bimbingan yang benar-benar memuaskan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salafu salam. baik Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadis birakam 7414 7414 Hattasana musaddadun sami Yahya bin sa'id An Sufyan Hattasani Mansur Wa Sulaiman An Ibrahim An abidah Tengok di sini perhatikan An abidah bukan Ubaidah Tapi Abidah Mukabbar bukan musaghar An Abdillahi. أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسبع والأراضين على إسبع والجبال على إسبع والشجر على إسبع والخلائق على إسبع على أبا على إسبع bisa إسبع bisa إسبع ya على إسبع نعم Wasajara ala isba wal khalaika ala isba. Thumma yaqul anna al-maliku. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawasidu. Thumma qara'a wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Qala Yahya bin Sa'idin. Nah, ini namanya taklik. Ini namanya sigot tak taklik karena Yahya bukan sahnya Bukhari, tapi musaddad sahnya Bukhari. Wa zada fi Fudailu bin Iyad an Mansurin an Ibrahim an Abi Data an Abdullah fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Yakni bahwasanya sebagaimana penuturannya Abdullah ya kan? Insyaallah Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya ada seorang Yahudi Yahudi ini seorang Yahudi. Kalau banyak Yahudi disebut apa? Yahud. Ya kan? Yahud itu Yahudi banyak. Tapi kalau Yahudi seorang Yahudi. Datang seorang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Yahudi ini, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit di atas satu jari dan memegang bumi di atas satu jari dan memegang gunung-gunung di atas satu jari dan pohon-pohon itu di atas satu jari dan semua khalaik semua ciptaan Allah di atas satu jari kemudian Allah berkata saya adalah raja mendengarkan perkataannya Yahudi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa Fadahika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihat gigi gerahamnya Kemudian beliau membacakan wa maqadarullah haqqa qadri. Kemudian beliau membacakan dan tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Di sini nggak perlu dilakukan wa maqadarullah haqqa qadri. Ya, harus gitu. Seperti Abu Hazim kemarin di di mana di Jombang. Nah, itu pemahaman salah kurang tepat itu. Atau nggak perlu diucapkan nama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Omar selanjutnya. Harus seperti itu. Mahum? Ya, Enggak ada salamnya. Pesan saja wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah. Ha. ya, ikhwah? Jadi kalau ini dilakukan di tartil tentunya ada nukilan. Berhubung nggak ada, maka cukup dibaca dengan bacaan sesuai dengan konteks ayat Ya kan? Kalau usulnya tahdir dibaca dengan keras, tahdir bukan kok dilakukan dikilok kilok kan ya nggak malah nggak enak. Ya kan? Karena tahdir itu adalah diantaranya adalah mananya bat tahdirul mukhatab ala amrin makruhin untuk apa? Lihat nabah supaya dia itu menjauhinya. Tetahdir seperti iya ke wa muhdasatil umur Bukan iya kalau mau cocok gitu ya enggak enak. Iya kalau gitu iya rasanya neng malah ketawa. Ya toh. Jadi langsung iya kalau mau jalan kan tegas. Ya kan. Itu namanya apa? Tahdir sesuai dengan konteksnya. Tapi jadi Ketika Yahudi menyebutkan apa yang tadi disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Abdullah bin Mas'ud menuturkan, maka ketawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihatlah beberapa gerigi gerahamnya. Kemudian membaca ini, darulah qadarullah Kalau Qala Yahya bin Sa'id wajada fihi fudailu bin Iyad an Mansur, ya kan? Ada tambahan Ya kan Fudal bin Iyad dari Mansur, dari Ibrahim, dari Abida, dari Abdullah bin Mas'ud. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas ta'ajuban wa tasdiqan lahu. Tengok nah, di sini, ta'ajuban. Terheran dengan ucapannya Yahudi tadi dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi. Jadi, penegasannya Yahudi tadi yang dia pernah kenal di kitab mereka bahwasanya Allah megang langit-langit di atas satu jari, bumi-bumi di atas satu jari, gunung-gunung di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari. Kemudian berkata saya adalah raja. Selanjutnya ini adalah dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaudi tadi. Seandainya salah diingkari. Paham? Seandainya yaudi tadi dalam penuturannya itu adalah salah menyerupakan Allah dengan makhluk, Ketika menyebut jarin semisalnya, tentunya diingkari. Dengan tidak adanya pengingkaran, bahkan dibenarkan bahwasanya perkataannya adalah benar. Apa ini? Nah. Dan nggak boleh meninggalkan bayan pada waktu dibutuhkan. Raya jurus tak bain anil, anil an waktu aja. Nggak boleh. Kalau mentakhirkan bayan dari waktu amal boleh. Kot ya jus. Tapi kalau dari waktu yang dibutuhkan enggak boleh. Seandainya ini dalam perkara ini salah pasti diingkari Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka benar takjuban wa tasdiqan lahu dari kata saddaqa yusaddiqu. Beliau membenarkan ucapannya Yahud. Yahud kembali kepada apa? Lalu kepada ya, Yahud. Warawahu muslimun. Juga di sini lewatnya Imam Muslim. Jadi perhatikan. Dalam hadis ini ditetapkan bahwasanya Allah punya jari. Allah juga yumsik. Nah, menahan, menggenggam, memegang langit-langit itu dengan di atas satu jari. Isba bisa dibaca usbu. Ya kan? Usbu, isba, boleh. Jamaknya asabi. Jari semari. Betul ya, Pak? Maka Allah punya jari jemari. Nah. Yang hakiki, yang sebenarnya tidak serupa dengan jari-jarinya makhluk. Apa? Kenapa? Karena laisa selihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kallahi syai'un Enggak ada yang serupa Allah sesuatu apa? Apapun. Ayat ini seharusnya untuk mensucikan Allah. Alul beda. Ayat ini untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba bayangkan. Laisa kamitsayun. Ayat untuk mensucikan Allah dengan serupa dari makhluk. Tapi mereka membalik. Ayat ini dijadikan apa? Kesan serupanya dengan Allah kemudian dibatalkan semua sifat-sifat Allah yang mereka terlah terkesan dengan benak mereka akan serupa dengan makhluk. Dibatalkan dan diganti dengan apa yang mereka inginkan. Apa itu? Hah? Yang seharusnya adalah untuk mensucikan Allah dari serupanya Allah dengan makhluk malah dibalik oleh mereka dari kalangan alut ta'wil atau alut tahrif atau alut ta'til semuanya berangkat dari tasbih terkesan tasbih dalam otak mereka dalam pikiran mereka. Tapi asyarih. Berkata saya bin Bas rahimahullah taala Allahu akbar Allahu akbar. Nah, tengok di sini. Allahu akbar ini adalah demi pengagungan. Takjub dengan mengagungkan apa yang tertera dalam hadis di atas. Maka dikatakan ada fihi isbatul asabi wa anna khamsatun ala wajil laik billahi. Tengok. Dalam hadis ini ada penetapan jari-jari bagi Allah dan sesungguhnya jari-jari itu adalah lima. Di atas segi yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan segi yang layak bagi makhluk. Ini layak bagi makhluk. Kalau kita manusia, jari yang sempurna, lima seperti ini. Ya kan? Kalau jari-jarinya sapi, beda. Ciri-cirinya sepeda motor be beda, seperti itu kan? Kan ada ciri sepeda motor kan? Nah itu. Ya kan? Kan ada ciri-ciri sepeda motor. Ciri-ciri sepeda motor bisa diganti bengkong, bisa diganti lurus, semuanya dengan orang yang mau kan? Ganti, dipuntir-puntir dan semisalnya. Ya kan? Ada yang jari-jari cuma lima, ada yang tiga, jari-jari balok. Itu jari-jari, ya kan? Berarti kan ada yang jari-jarinya semut. Ya nggak nggak sama dengan jari-jarinya yang yang lain nyamuk dan yang lainnya. Ya. Maka itu ala wajil laik billahi. Jari-jari yang ada lima adalah di atas segi yang layak dengan Allah dengan keagungan Allah. Faisbatul yad wal qadam wal asabi kulluha tariquha wahidun inda ahli sunnah wal jamaah. Maka penetapan tangan penapan kaki, dan jari-jari seluruhnya caranya adalah satu. Indah alusna wal jamaah. Cara penetapannya satu. yakni dengan penetapan sesuai dengan datangnya lafad tentang jari ini. Nggak boleh kita maknai jari adalah jamaah. Risalah adalah jamaah dan semisalnya. Mafhum nggak boleh kita jari itu kekuatan dan yang lainnya. Maya yajuz an kula alal qulub. Tengok. Maya yajuz main manafiyah. Enggak boleh. Ya kan? Akan malah ada sifat berat pada hati tentang mendengarkan dan menetapkan sifat-sifat ini. Tangan, kodam, ya kodam, aswabik, dan yang lainnya nggak boleh. Antas kula nggak boleh berat pada hati untuk menetapkan ini. Wala antatabar amin hal kulub. Dan tidak boleh hati itu akan berlepas diri dari penetapan sifat-sifat ini. Wala an tastalhisa min hal ulub. Enggak boleh. Ya kan? Hati itu merasa istihab apa, hasa, Apa istalhasa itu? Hah? Enggan dan ngeri. Merasa takut. Enggak boleh. Ya kan? Merasa asing. Kama yaf'aluhu nufatu sifat minal jahmiyah wa bagaimana yang dilakukan oleh nufat. Nufat ini jamak dari kata nafi. Nafa, yanfi, nafian bahwa nafin wahum nufatun. Wahum. Seperti kemarin usotun. Nah itu sama saja. Mufradnya nafin, simfail. Jamaknya apa nu? Nufat, budot, rumat dan semisalnya. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh para penafi-penafi sifat dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya, hati mereka enggak tahan untuk menerima penetapan tangan kodam asabi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas legi yang layak enggak mampu menerima. Sehingga mereka mengartikan tangan dengan arti apa? Kutro. Kodam dengan arti jamaah. Asabi pun dengan arti apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Enggak benar. Lah, tidak sebagaimana yang mereka lakukan yakni nufatu sifat. Tengok nufat. Isim apa dari nufat? Isim fa? Fa'il. Jamak dari na nafi. Bal ya kan? Apa ini? Tusir atau tusarru? tusarru bihal kulubu. Ya kan? Sarro yasurru gembira. Bahkan hati ini digembirakan dengan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi. Waktu tu'minu biha. Dan beriman dengan ayat-ayat tadi, hati itu beriman. Berarti Perhatikan. Buktinya Nabi SAW juga gembira sampai ketawa demi pembenaran apa yang dituturkan oleh Yahudi tadi. Kita pun boleh gembira, bahkan kita juga mencerna Nabi Sallallahu Kemudian membaca wa maqadarul haqqa qadrihi. Dan mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa anna sifatun laiqatun billahi dalatun ala kamalihi wa adamatihi. Dan sungguh ya Kodam asobi dari semisalnya adalah sifat-sifat yang layak dengan Allah. Menunjukkan tentang kesempurnaan Allah dan menunjukkan tentang keagungannya. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka kita tetapkan apa yang telah tertetapkan dalam Quran dan Sunnah dan apa yang telah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya alaih salatu wassalam terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Inilah pengagungan yang sempurna yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalatan ala kamali wa azamatihi. Dan tentunya semua manusia dari kena alul bidah pun juga ingin mengagungkan Allah. Tapi caranya salah. Pengagungan terbalik menjadi apa? Ya kan? menjadi apa? Meremehkan, menjadi tanakus, ya kan? Mengurangi kesempurnaan Allah sehingga dengan cara mentakwil apa yang mereka inginkan, yang mereka anggap tidak cocok dengan hati mereka. Tujuannya mengagungkan, maka mereka mengatakan kullu nasin awhama tasbiha awilhu awfawidhu warum tanziha tujuanlah untuk ma bertujuanlah untuk mensucikan, untuk mengagungkan tapi keliru salah jalan. Salah jalan. Nah. Kemudian ya tasarrufu kaifa yasa subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah taala tasarruf bertindak. Bertasarruf, berlaku. Kaifa yasa sebagaimana yang Allah inginkan, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Hah? Sebenarnya dikatakan yamsiku samawati ala isba' memegang langit-langit di atas satu jari, wal aradina ala isba dan bumi di atas satu jari, wal jibal ala isba dan gunung-gunung di atas satu jari, wasajara dan pohon-pohon di atas satu jari, wal khalaika ala isba dan semua di atas satu jari. Apa ya, Pak? Ah. Fadil khalaiku al-azimatul lati ya'lamuha al-mu'minun tuj'alu ala hadil asabi al-khamsa yaumal qiyamah. Dan ini khalaik semua ciptaan Allah yang sangat agung yang diketahui oleh orang-orang mukmin dijadikan di atas jari-jari yang ada lima bagi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Tengok. Ini dorof. Dorof ini yaumnya dorof. Dorof adalah isim. Ya kan? isim yang menunjukkan atas terjadinya Ya kan? Apa? Terjadi apa? Perbuatan. Ya kan? Ala buku ifilin, Ya kan? Wa makanin. Nah, jadi ini sim, yom ini sim, nanti pada hari kiamat. Allah ardu ala isba. Atau usbu atau ya apa? Wasamawatu ala isba wal zibalu ala isba wasajar ala kasratiha nah. jadi tengok bumi di atas satu jari langit-langit di atas satu jari dan gunung-gunung di atas satu jari dan pohon ala kasratihi pohon yang segitu banyaknya di atas satu jari wasairu khalqihi ala isba dan sair ini bahasa yang fusa dalam maknanya, maknanya bahagia maknanya bagi bahagia bukan selain. Nah, Sair itu dari bahasa yang fusha mananya adalah bakiyatus se, Dan makhluk-makhluk yang lain di atas satu jari. Tengok. Nah pohon seluruh dunia ini berapa? Coba bayangkan. Satu jari. Maka menunjukkan bahwasanya apa? Darun ala dalatun ala kamalihi wa azamatihi tadi. Sifat-sifat ini menunjukkan tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas tentang serupa dengan Allah dengan dengan makhluk. Kalau atas serupanya Allah dengan makhluk berarti ku, kurang. Karena makhluk ini serba kurang. Karena menurut mereka nggak boleh Allah itu serupa dengan yang serba kurang, diganti dengan sifat yang lain. Apa? Karena menurut mereka ini Allah nggak mungkin akan serupa dengan makhluk yang serba kurang, maka diingkari makna isbak tadi itu. Diingkari makna tangan tadi. <coughs> diingkari makna kodam tadi. Dijadikan makna-makna yang lain yang mereka inginkan yang menurut anggapan mereka lebih sempurna bagi Allah daripada apa yang Allah sebutkan atau yang Allah apa yang Rasulullah sebut sebutkan. Tengok. Berarti kan sok pinter. Ya toh. Allah bilang punya tangan. Nabi bilang Allah punya isbah. Tapi mereka bilang nggak punya. Tengok. Nah. Kenapa kalau Allah itu punya tangan punya jari, maka akan serupa dengan makhluk yang serba kurang. Jadi ini nggak boleh. Maka diganti dengan makna yang lain, sifat yang lain. Nah. Sekarang diganti dengan kudro. Gimana kalau kita bilang manusia juga punya kudro? Terus gimana? Ya kan? Jadi harus ganti dengan yang lain lagi. Terus ganti dengan apa? Maka konsekuensi mazhabnya alul beda Allah adalah nggak punya si, sifat. Yang nggak punya sifat berarti ya kan? Terus gimana? Nggak nggak ada. Kalau Allah punya sifat ada, serupa juga dengan makhluk karena makhluk juga ada. Maka tuntutan madhabnya alul beda jahamiyah tadi adalah mereka ya budunal makdumat. Mereka menyembah apa? sesuatu yang tidak ada. Kalau musyrikun ya budunal jamadat. Kalau musyrikun menyembah sesembahan yang apa yang ma? mati, masih mending musyrikin daripada Jahmiyah. Dari sinilah batalnya dan batilnya mazhabnya Jahmiyah. Lebih parah daripada mazhabnya apa? Musyrikin. Tengok. Ah. Inilah kelaziman kalamnya Ahlul Bidah. Mereka juga bilang Allah tidak di atas arus, tidak di bumi, ya kan? Tapi di mana? Di mana-mana. Lah kok bisa? Enggak di atas, enggak di bawah. Enggak bersama makhluk, enggak di luar makhluk, di mana? Terus gimana? Jadi akhirnya apa pendapat yang bisa dipahami oleh manu manusia? Baik. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain wal ma'a wassara ala isba. Dalam riwayat yang lain wal ma'a air dijadikan di atas satu jari wasaro saro apa Hah? Hah? ya ini ya bumi ini di atas satu isba. thumma yahuzzuhunna kemudian Allah menggoncangkan seluruhnya itu kemudian dia berkata anal maliku saya adalah raja anal maliku saya adalah raja aina mulukul arat mana raja-raja bumi aina jabarun mana orang-orang yang sombong Enal mutakabirun, Siapa saja? Jabarun, orang yang congkak. Ya kan? Penindas. enal mutakabirun orang-orang yang sombong? Kemudian di komentar saya bebas Allahul musta'an. Ya. Kan? Tengok di sini ya, perhatikan. Jadi ucapan beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar ini adalah ucapan yang benar-benar menganggungkan Allah dengan sifat-sifat tadi yang telah tertera dalam hadis yang telah kita baca. Demi pengagungan terhadap Allah sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya kan? Bukan sebagaimana tablighi. Kita ajak bicara masalah tauhid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terheran mau nyapa terheran dengan apa masa bo masa bodoh. Gak mau kemudian subhanallah Allah Maha Suci dari apa? Sekutu. Enggak, tapi apa? Alergi. Nah, lain tablighi nah, bilang subhanallah dengan ucapan Allahu Akbar. Aler alergi. Enggak mau kita bicara masalah apa? Masalah tauhid sudah sunnah. Nggak Dengan Kenapa? Karena hatinya sudah nah, muak dengan pembahasan masalah bid'ah dan sunnah. Muak, nggak mau. Nggak mau muak dengan pembahasan masalah tauhid dengan dan syirik. Yang maunya tauhid adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhidnya Abu Jahal. Ya kan? Tauhidnya Abu Jahal kufar Quraisy mereka mau. Itu yang mereka lulukan yang mereka Ya kan? Dengungkan di mana-mana tauhidnya Abu jal dan konco-konconya. Tauhid apa tauhid? Ar-rububiyah. Arbuna lulu ya wa sifat. Ah, langsung gatelan kupingnya. Mendengarkan masuk telinga kanan, balik mental nggak sampai telinga kiri. Paham? Nah, itu. Demikian juga alul beda. Kita belajar masalah sunnah, ah, gatelan. Kan kerogen, kena rawit. Hah? Siapa itu? Baik. Ya kan? Banyu, banyu, banyu. <clears throat> Soal Allah angka? Yaqul al-hafidh fi syarah ta'alluq sifah bi muqtadaha min ghairi mumasatin. Nah. Ada makna ingkarul yad. Tengok di sini. Nah, antum harus paham. Pertanyaan semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Berkata Al-Hafidh dalam syarat ta'alluqu sifah min doa min ghairi mumasatin. Kaitan sifat dengan tuntutan sifat itu tanpa harus mumasa. Ini maknanya ingkarul yad. Ada makna ingkarul yad. Ini adalah maknanya mengingkari yad. Mayus betul yad alal hakikoh. Ini tidak menetapkan tangan di atas yang makna yang sebenarnya. Lihat catatan kaki. Ziyadatun yaktadiyas siyaku. Dalam kurung itu tambahan. Kenapa ditambah oleh beliau di sini yang menulis kaset ini jadikan tulisan? Karena apa? Karena konteksnya menuntut untuk ditambahi. Walidha qala min hatin. Maka ini, dikatakan inilah maka dia Hafid berkata min gori Jari Jarihah itu adalah anggota badan. Allahu lahu yadun ya'khudhu biha wa yu'ti subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki tangan. Dengan tangan itu Allah mengambil dan dengan tangan itu Allah memberi. Allah punya tangan. Ya'khudhu biha wa yu'ti. Dengan tangan Allah mengambil dan dengan tangan Allah memberi. Wa yahmilu biha wa yabdul ardh. Dengan tangan itu Allah ma yahmil membawa dan menggenggam tanah, menggenggam bumi. wayat sama dan melipat langit-langit samawat ini dengan tangan kanannya. Kullu hadza qabdun haqiqatun wa tayyun haqiqatun yaliku billahi. Seluruh ini adalah genggaman yang sebenarnya dan melipat yang sebenarnya Bagaimana yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita menggenggam begini. Ya kan? Tapi Allah menggenggam bumi Siapa kita? Mana yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya kan? Kita menggenggam begini. Ya kan? Tapi Allah bagaimana menggenggam bumi? Enggak ada yang tahu. Nah, bagaimana tentang cara menggenggamnya? Apa? Nah itu. Walayaliku billahi la yusab khalqahu fi syai'in min sifatihi jalla wa ala. Tidaklah menyerupai ciptanya dalam sesuatu apapun dari sifat-sifatnya jalla wa Gak ada sesuatu pun dari sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Kita punya genggaman, kita juga menggenggam genggaman kita dan cara kita menggenggam layak sesuai dengan kekurangan kita. Genggaman Allah dan kesempurnaan Allah menggenggam adalah sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang serupa dengan ma makhluk. maaf Nah. Allah melipat, kita juga melipat, tapi lipatan kita sesuai dengan kekurangan kita. Allah melipat sesuai dengan keagungan Allah dengan kesempurnaannya. Enggak serupa dengan semua lipatannya ma makhluk. Kenapa? Karena laisa kami sedih syai'un walam yakullahu kufuan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyah. dan yang semisalnya. Mafhum? Ini perkara yang gamblang gampang cuma karena sudah ada racunnya alul bidah banyak manusia yang teracuni nggak terasa. Nah itu. Coba kalau ada orang minum sapu bingung mereka. Tapi kalau teracuni dengan racun bidah, Ha? ayam ayam alusuna alusuna Yang menetapkan sebagai apa yang ditetapkan Allah, Allah dan oleh Rasulnya. Katanya mujassimah. Musabbiah dan yang semisalnya. Nah itu. Maka di sini yang saya perhatikan. Ilmu ini bahasa jadi terbalik. Banyak manusia yang hatinya terbalik makusun. Terbalik. Nah. Tapi Wasahaba mastangkaru hadzalika mali ukulihim. Dan para sahabat tak pernah mereka menganggap apa? asing tentang sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Yahudi tadi. Kenapa? Karena kesempurnaan akal mereka para sahabat. Wa kamali iman dan tentang apa? kesempurnaan iman mereka talakau hadis sifati bil kubul. Mereka menerima sifat-sifat ini. Nah, ya, kau mereka mendapati ya kan? Sifat-sifat ini dengan menerima. Nah, tengok bil kubul. Kubul ini masdar. Kubul bukan kubul. Kalau kubul belakang. Hah? Kubul depan. Kalau dubur belakang. Kubul depan. Dubur belakang. Nah. Kabul. Ma tawakkafu fiha. Mereka tidak pernah tawakuf dalam menanggapi sifat-sifat ini langsung mereka terima. Semat ba'uhum bihsanin minal qurun al-mufaddala. Talakkawa bihsan kemudian pengikut-pengikut para sahabat. Dengan mengikut cara yang bagus tentunya. Bihsan ini takyid. Dari kurun-kurun yang beberapa ada yang diutamakan mereka menerima sifat-sifat ini dengan cara yang bagus juga. Wa amanu Mereka beriman dengan sifat-sifat ini. Wa ana hakun wa ana sifatun taliku billahi la yusabihu fiha khalqahu jalla ala. Ya, mereka beriman dengan sifat-sifat ini. Mereka mengakui bahwasanya ini adalah benar. Mengakui bahwasanya ini adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah. Tidak serupa di dalamnya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak serupa dengan semua ciptaannya. La fil yad la fil asabi la fil qadam la fil sama la fil basar la fil kalam la fil wa la fil ridha la fil ghadab. Tidak masalah tangan, tidak masalah jari-jari, tidak masalah kaki, nggak masalah pendengaran dan penglihatan, kalam, kecintaan dan ridha dan kemurkaan seluruhnya nggak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Kulluha sifatun laikotun billah. Seluruhnya sifat yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wa biha urifa kamaluhu. Urifa kamaluhu jamiruhu kembali kepada siapa? Ah, Allah. Dengan sifat-sifat tadi diketahuilah tentang kesempurnaan Allah. Wa biha urifat azamatuhu. Dengan sifat-sifat tadi diketahui tentang keagungan Allah. Wa biha sifat istihqaquhu lil ibadah. Dan dengan sifat-sifat ini diketahui bahwasanya Allah memiliki hak untuk diibadahi. Wa anna rabbul alamin wa annaul khallaqul alim. Dan sungguh Allah adalah Rabb semesta alam dan sungguh dia Allah adalah sang pencipta yang maha mengetahui. Baik. Nah. Zatun biduni sifatin la wujudalah. Zat tanpa sifat enggak ada sama sekali. Walihada qala ahlul min ahli sunnah inna nihayata haula'i al kaulul bil adam. Maka dikarenakan inilah berkata ahlul dari alam ahlu sunnah bahwasanya ujung pemahamannya alul beda adalah perkataan bahwasanya Allah adalah makdum, enggak ada. Nihayatu qaulihim al kaulul bil adam wa annahu sahunaka hunaka ilahun yu'bad. Maka ujung perkataan mereka, perkataan Allah itu tidak ada bahwasanya nggak ada di sana sesembahan yang diibadai wala haula wala quwata illa billah. Maka konsekuensi mazhabnya Alul Jahmiyah adalah apa? Ya buduna al ma'dumat. Nah. Mafhum? Ah, ini berarti kan ya ikhwah. Dan kalam ini, kalau saya bin Bas ini bukan kalam beliau yang mengucapkan sendiri tapi dalam kalamnya Abdul Qayyim dan yang lainnya sudah di sana mamlu kalam ini. Antum tinggal belajar saja bahasa Arab yang pinter, bisa baca, dan dibesar di sana. Kalau ini akan ketemu di sana semuanya lebih luas, lebih lengkap, lebih bercabang kemana-mana, ya kan? Mampum kita semua membaca ringkas dan ini sebagai apa bentuk tata cara kita ini mengambil ilmu dalam masalah ini adalah sistem talaki dari alulim ke alulim bukan kemudian ngarang sendiri. Mampum itu sistem talaki namanya bukan penyanyi LDI saja, ya kan? Mangkul, mangkul, mangkul, ya kan? Ternyata apa? mengkul-mengkul apa? Enggak ono buku dia Ini nih, Ya. berus saja. Saya alhamdulillah